Ya. Kemarin pada judul Niyabatu hati Nuni anu Fathati sampai pada halaman yang berikutnya pada hari ini untuk tiga wal nu'rib dan hendaknya kita i'rabkan contoh mengirab qala Allah taala Allah taala berkata walan taf'alu dalam ayat di surah di surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke 24. Lan <clears throat> harfu Nahyin Lan adalah huruf nafi. Wa nafbin. Huruf nasab. Wa syekbalin Dan huruf istiqbal. Harfu nafyin. Huruf nafi. Lan disebut huruf nafi. Lalu kau kulta lan alu, Karena kalau seandainya engkau mengatakan lantah alu itu fi'lah? maka engkau akan menafikan fi'ilnya engkau menafikan fi'ilnya ya. sehingga disebut huruf nafi karena dia menafikan fi'il mubarak sesudahnya tersebut wa nasbin disebut dengan huruf nasab ya, lan disebut dengan huruf nasab li'annaha tansibu filah karena lam tersebut menakutkan fiil mubarak itu. Jadi penamaan eh, lam tadi huruf nafi, huruf nafat dan juga nanti huruf istighbar sesuai dengan faedahnya. Kalau dia faedahnya itu menafikan fiil mubarak sesudahnya maka disebut sebagai harfun nafi, huruf nafi. Kalau dia menafikan fiil mubarak sesudahnya maka dia disebut dengan harfu nafsin huruf nasab kemudian yang berikutnya wasyakbalin dan lan juga disebut sebagai huruf istiqbal ya li'annaha ya, karena lan tersebut ya, Tuhawilul mudari'a ila mustaqbalin itu mengubah ya, fi'il mudari' menjadi mustaqbal ya, mengubah menjadikan fi'il mudhari itu menjadi mustaqbal. Mustaqbal yakni akan datang. Ya, bermakna atau terkait dengan masa akan datang. Wal mudhari'u yasluhu lil hali wal istiqbali. Adapun fi'il mudhari itu sendiri ia bisa untuk hal untuk saat ini sedang terjadi ketika ini diucapkan wastiqbali dan juga bisa untuk istiqbal untuk masa akan datang sudah pembicaraan ini. Jadi makna pada fi'il mubarak itu terkait dengan waktu hal, keadaan hal sekarang ini atau bisa juga terkait dengan istiqbal, yakni waktu akan datang. Sesuai dengan siakul kalamnya. Lakin akan tetapi qad taqtarinu bihi hurufun. Terkadang fi'il mudhari itu bersambung dengan huruf-huruf dengan beberapa harf tuhawwiluhu lil madhi yang akan mengubahnya menjadi madhi ya. terkadang fi'il mudhari itu bersambung dengan huruf-huruf yang bisa mengubahnya menjadi madhi bermakna madhi bukan bentuknya madhi tapi maknanya madhi padahal tadi mudhari disebutkan apa dia ya, bisa untuk hal atau untuk akan datang istiqbal tapi terkadang dia bisa bersambung dengan beberapa harf yang akan mengubahnya menjadi makna maudi makna yang lampau seperti misalnya apa ketika fi'il mubarak itu didahului oleh lam Mubarak ketika didahului oleh lam ya, bersama dengan lam di awalnya maka itu akan mengubah ya, mengubah fi'il mubarak itu menjadi makna maudi jadi bukan waktu sekarang juga bukan waktu akan datang tapi dia menjadikan waktunya kembali ke maudi kembali ke waktu yang lampau ya. jadi lam ini menjadikan mengubah ilmu mubarak menjadi maudi. Contoh dalam ayat ya, surah Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Yalid dan yulat keduanya fi'il maudi, fi'il mubarak. <clears throat> Tetapi itu diawali didahului oleh lam. Ya. Sehingga apa? Fi'il mubarak di situ tidak bermakna hal, tidak bermakna sekarang, juga tidak bermakna istiqbal, tidak bermakna akan datang. Tapi si ilmu dora ini bermakna maudi, bermakna lampau. Ya. Jadi lam yalid maknanya dia, ya Allah, tidak beranak dan juga tidak dijadikan anak. Itu pada waktu lampau. Ya. Bukannya sekarang ataupun akan datang, tapi terjadinya atau keadaannya itu menunjukkan waktu yang lampau sejak dulu. Dan dengan lam ini itu bisa berterusan dari lampau mungkin sampai sekarang dan juga akan sampai akan datang terusnya tanpa ada batas waktu. Itu makna nafinya ilmu gorek dengan lam. Jadi mengembalikan e, waktunya ke maudi dan tadi dia berterusan keadaannya seperti itu sampai waktu yang tidak terbatas. Jadi lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak, tidak pula beranak sejak dulu, sekarang dan akan datang seterusnya. Tidak akan seperti keadaannya seperti itu, tidak beranak dan tidak beranak. Ini salah satu apa? dalamnya ya, nilai bahasa Arab ya. hanya dengan satu kata bisa menunjukkan tadi dari waktu lampau sekarang sampai akan datang jadi secara asal lam yalid ini bermakna mau di ma walada makna secara umum ya karena kan tadi dia ya menjadi makna maudi berarti ya itu kan maunya walada walada dinafikan dengan ma tapi kalau bentuk mawalada itu nafinya hanya waktu lampau saja. Dia tidak beranak dulu. Sekarang bisa jadi beranak atau besok bisa jadi beranak. Ini dalam makna ini. Tapi kalau lam yalid dulu, sekarang akan datang tetap tidak akan beranak. Tidak. Sedikit tambahan ya tentang tadi jadi terkadang si ilmu mudhari itu bisa bersambung dengan huruf-huruf ya, seperti dalam ini tadi yang itu akan mengubahnya menjadi maudhi. Waqad taqdarinu bihi hurufun tuhawwilhu lil mustaqbali. Dan terkadang si ilmu mudhari itu bersambung ya, bertemu dengan huruf huruf dengan harf yang mengubahnya menjadi mustaqbal menjadi waktu yang akan datang jadi fi'il mudhari itu bermakna mustakbal, bermakna akan datang. Tidak bermakna hal, apalagi mau tidak. Tapi dia bermakna akan datang, terkait dengan waktu yang akan datang. Ini. Seperti mungkin ya. Sa aktubu misalnya. Ini aku akan menulis. Ini aktubu ilmu mudhari ketemu dengan sin, ini huruf istiqbal maka di sini makna akan datang? Atau taufa sama ya. Ini mengubah fi'il mubara ini ya, menjadi makna akan datang. Pasti maknanya akan datang. Bukan makna hal, bukan makna sekarang, tapi ini makna akan datang. Karena tadi dia bertemu dengan huruf-huruf yang mengubah itu menjadi makna akan datang. Waqad taqdarinu bihi hurufun tuhawilu lil hali. Dan terkadang fi'il bar itu bersambung bertemu dengan huruf-huruf yang mengubahnya untuk waktu sekarang ini bilhal untuk waktu sekarang seperti kalau kalau nafi ya dengan la gitu ya <clears throat> ini nafinya untuk sekarang jadi itu keadaan fi'il bar. <clears throat> Kemudian tentang lan dijelaskan di sini, fa lan tuhawiluhu lil mustaqbali. Maka lan eh, yang dibahas di sini adalah lan. Lan itu mengubah si ilmu barek lil mustaqbal untuk waktu akan datang. Ya. Sehingga tadi dinamakan apa? Harfu istiqbalin. Kenapa? Karena dia mengubah si ilmu barek itu menjadi makna akan datang terkait dengan waktu yang akan datang wa nuridu bil mustaqbali dan yang kita inginkan tentang mustaqbal ini ma ba'da zaman takallumi jadi yang dimaksud dengan mustaqbal okay, ya, adalah apa sesuatu yang terjadi atau yang ada sesudah waktu pembicaraan ba'da zaman takallumi sesudah waktu pembicaraan walau bila zotin walaupun hanya sesaat itu sudah dianggap mustakbal jadi akan datang itu bukan kok besok minggu depan tahun depan tidak tapi sesaat sesudah ini diucapkan itu sudah dianggap mustakbal yakni yakni la nuridu bil mustakbali eh, al mustakbal al ba'ida eh, kita tidak menginginkan, kita tidak memaksudkan mustakbal ini adalah mustakbal yang jauh. Jadi tidak sekedar mustakbal yang jauh saja yang dimaksud dalam makna istiqbal atau makna mustakbal ini. Okay. Nuridu bil mustakbali ma ba'da zamani takallumi walau sebatin. Yang kita maksud, ya, yang kita inginkan tentang mustakbal ini adalah tadi sesuatu ya, atau keadaan yang ada sesudah waktu pembicaraan walau bilah sotin walaupun sesaat itu sudah termasuk mustakbal jadi ketika ada pembicaraan semacam ini katakanlah mungkin satu dua detik sesudahnya itu sudah termasuk mustakbal ya misalnya tadi akan menulis saya akan menulis nah, jarak antara berbicara dan berbuat cuman mungkin satu dua detik saya akan menulis dan menulis itu sudah mustahil ya. Hmm. jadi bukan tadi caranya mungkin harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan tidak, tapi sesudah pembicaraan itu sudah dianggap sudah termasuk mustakbal. Hmm. Hmm. Ya. Jadi lan tadi disebut dengan harfu nafyin wa nafyin wa istiqbal dengan faedahnya masing-masing. Karena dia menafikan maka disebut dengan harfu nafyin, harfu nafyin. Kemudian karena dia menafikan fi'il warak sesudahnya maka lan disebut dengan harfu nasbin. Kemudian karena dia mengubah fi'il mudhari itu menjadi mustaqbal, makna mustaqbal, maka lan tersebut disebut dengan harfu istiqbalin. Jadi ada tiga nama, tiga faedah untuk lan ini. Baik. Berikutnya, lan taf'alu naqulu fi i'rabiha, kita katakan pada i'rabnya lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Sudah dijelaskan tadi. Kemudian taf'alu fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Ya, alu ini fi'il mudhari' yang mansub dengan sebab lan. Dengan sebab dia didahului oleh lan. Wa alamatu nasbihi hadfun nuni. Tanda nasabnya itu dengan hadfun nun, dengan membuang huruf nun. Ya. Wal wawu fa'ilun. Wawunya adalah fa'il. Ya. Asalnya taf alina. Kemudian dimasukin lan bertemu dengan lan maka si, si ini menjadi mansub Tadi tas aluna itu marfo, kemudian dimasuki lam menjadi mansuk, nasab. Ya. Kemudian tanda nasabnya apa? Hasfun nun dengan menghilangkan nun di sini. Ini sebagai tanda nasabnya. Menjadi lam alu Kemudian wawu di sini, ya, itu disebutkan dengan wal wawu fa'il wawunya di sini ini sebagai fa'il dari fi'il mubarak tersebut. Jadi fi'ilnya ini kita ada ceritanya ini untuk beliau taf alu sampai huruf ini saja dan waw itu fa'il dan nun itu tanda rofa ya beliau diuraikan secara lebih mendekat secara lebih rinci alu fi'il kemudian waw fa'il bomir waw sebagai fa'il kemudian nun itu tanda rofa ketika nasab ini tanda hilang Idza hmm. qala rajulu, jika seseorang mengatakan, lantas ta'jiluni, kalian tidak akan bisa mendahului aku. Perhatikan di sini, tasta'jiluni. Ada nun ya di situ ya. Lam tasta'jiluni. Ya. Ada ni, ini ada nun. Nah, nun ini bagaimana dijelaskan Syekh? Hadihi laisat nun i'rabin. Nun ini ini bukan nun i'rab. Ya, pada nun pada sasa ini itu bukan nun i'rab. Artinya dia bukan tanda i'rab. Ya, baik itu yang rafa, nasab ataupun yang lain bukan. Ya, bal dia nunu wiqayatin tetapi dia itu adalah nun wiqayah. Nun di sini adalah nun wiqayah. Ya. Walau ja'at nunul i'rabi, kalau seandainya ada nun i'rab, lasar ya, lasara kalamu, maka kalimat itu menjadi lantas ta'jilu nani. Ya, seandainya ada nun i'rabnya, maka nunnya ada dua nantinya menjadi lantas ta'jilu nani. Nun yang pertama itu nun i'rab, tanda i'rab, Kemudian nun yang kedua itu nun wiqayah. Jadi tidak setiap nun itu kemudian menjadi tanda i'rab. Hati-hati karena di sana ada nun wiqayah. Nah, nun wiqayah ini bukan tanda i'rab. Bukan tanda rafa, apalagi bukan tanda nasab. Adanya nun wiqayah fungsinya, faedahnya apa? Untuk menghubungkan antara fi'il dengan domir ya kita kali. Hmm. Jadi nun ya itu fungsinya untuk menghubungkan antara fi'il dengan domir ya kali. Supaya supaya fi'il itu tidak kasroh. ya. Supaya huruf akhir pada fi'il tidak kasroh. Karena setiap kata yang bersambung dengan ya mutakalim, okay, maka huruf akhir dari kata tersebut harus dikasrah. Setiap kata, entah itu ism, fi'il, ataupun harf, ya, ketika bersambung dengan ya mutakalim, maka sebelum ya mutakalim hurufnya harus dikasrah. Padahal fi'il tidak bisa dikasrah huruf akhirnya. Huruf akhir dari fi'il tidak bisa dikasrah. Sehingga untuk menghindari fi'il itu di kasrah, maka ditambahkan nun tadi sehingga disebut dengan nun wiqayah Dan Kita demikian alamatun di khamsatun tanda-tanda nasab itu ada lima al-fathatu fathah wal alifu alif wal kasratu kasrah wal ya'u ya' wa hatfun nuni dan membuang huruf nun ini tanda-tanda nasab. Ada lima. Fathah, alif, kasrah, ya, dan hatfun nun atau membuang huruf nun. Faidatun ada satu faidah di sini tentang tanda-tanda nasab ini, urutan dari tanda-tanda nasab ini. mu mu'allifu bil alifi ba'dal fathati. Mu'allif yakni Ibnu Hajurum rahimahullah itu menjadikan urutan yang kedua dengan alif menjadikan alif pada yang kedua pada urutan yang kedua ba'dal fathah itu sudah fathah fathah yang pertama kemudian alif yang kedua kenapa di annaka idza asba'ta al-fathata syarat alifan karena jika engkau sempurnakan engkau penuhi fathah itu dia menjadi alif di fathah kedekatannya dengan alif sehingga tadi alif diletakkan sekedar fathah. Wa ada ba'dal alif bil kasrati. Kemudian sesudah fathah tadi kuning alif, nah sesudah alif beliau mu'alif ya, itu mendatangkan kasrah, ya, menyebutkan kasrah. Ya. Kenapa? Li'anna kasrota harokatun. Karena kasrah itu harokat. Ya fakanat aula bitaqdimi min al-harfi maka dia lebih berhak untuk didahulukan daripada harf ya. kasrah itu harakat ya, lebih berhak untuk didahulukan daripada harf Jadi tadi urutannya fathah ya. kemudian yang paling dekat dengan fathah tadi alif kemudian kasrah ya. dia kan harakat dia lebih berhak untuk didahulukan daripada harf ya. karena kenapa di anna ya, kelanjutannya ya di anna niyabata kasrati adil fathati Sebenarnya ke fathah tadi ya karena mengganti kasroh ini dengan fathah mengganti kasroh ini dari fathah niyabatu harakatin an harakatin itu penggantian harokat dari harokat <clears throat> fathah itu kan harokat Kemudian dia digantikan dengan harokat juga. Atau kasroh, dia harokat, menggantikan harokat fathah. Ya. Sehingga tadi apa aula bitakdi, ini lebih berhak lebih dahulukan. Ya. Wa batu ya'i anil fathati, adapun penggantian ya dari fathah, ya, sesudah kasroh apa? Ya, ya. ya. Penggantian ya dari fathah, batu harfin an harokatin adalah penggantian huruf. Ya kan huruf, huruf ya. Penggantian huruf dari harokat fathah. Ya. Wa batu harokati an harok anil harokati. kemudian penggantian harokat dari harokat kasroh dari fathah sabu lebih sesuai lebih cocok atau lebih dekat min niyabatil harfi anil harakati daripada penggantian huruf dari harakat. Ya. Wa ata bil ya'i ba'dal kasrati. Sehingga beliau mendatangkan ya ini sesudah kasrah. Di ya. anna kasrata idza usyiat syarat ya'an. Karena kasrah jika dia disempurnakan dipenuhi akan menjadi ya <clears throat> akan menjadi uh, huruf ya. Jadi urut, diurutkan dari fathah kemudian yang paling dekat tadi ketika disempurnakan adalah menjadi alif. Kemudian tanda berikutnya yang sesuai dengan fathah dari sisi ini harakat, maka dipilih yang harakat juga itu kasrah. Baru sesudah itu adalah ya. Dari sini tadi ya itu huruf, untuk adapun kasrah itu harakat. Yang lebih dekat adalah yang harakat dengan harakat. Kalau huruf dengan harakat jauh. Di sisi lain apa? Kasrah kalau dia disempurnakan menjadi ya. Sehingga kasrah mendahului daripada ya. Ya terletak sudah kasrah. Jadi urutan ini pun dibahas, dipelajari, disampaikan oleh Syekh. Rahimahullah. Wa ata bihaqqin nuni, kemudian beliau Ibnu Asyur itu mendatangkan tanda yang kelima tadi apa hakim nun membuang huruf nun akhir al akhir al alamati sebagai akhir dari tanda-tanda tadi. Di anna alamatahu adamiyatun karena tandanya itu adalah adamiyah, tidak ada. Hasun nun membuang huruf nun. Berarti kan tandanya tidak ada. Di asalnya ada nun menjadi tidak ada nun. Hasun membuang. Ya. Wal ukhrayatu al alamatu dan tanda-tanda yang lain fiha wujudiyah. Itu adalah tanda-tanda yang ada, yang tampak, yang wujud. Sehingga yang tidak ada diakhirkan. Didahulukan yang ada, yang tampak. Ada Ini penjelasan pengarahan dari ucapan mu'alif. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Tadi kalimat terakhir <clears throat> yang sebentar Jadi beliau Ibn al Jurun Mendatangkan ya, Hatfun Nun Sebagai tanda akhir Di antara tanda-tanda nasab ini Lianna alamatahu adamiyatun ya karena tandanya ini hatfun itu ada ini ya. tanda yang tidak ada ya, hatfun hatfun namanya membuang berarti yang tidak ada ini wal ukhrayatu wal ukhrayatul alamatu fiha tuh adapun tanda-tanda yang lain pada nasab ini itu wujudiyah ya, ada ada wujudnya sehingga lebih didahulukan yang ada yang wujud daripada yang adamiyah yang tidak ada yang dihilangkan. Hada taujihun li kalami mu'allifi ini ya, pengarahan ya, penjelasan terhadap ucapan mu'allif tadi ya, yang menyebutkan tanda-tanda nasab ada lima dengan urutan seperti itu fathah kemudian alif kemudian kasrah kemudian ya dan kemudian hatfun nun <clears throat> Ada yang ditanyakan dari ini? Tidak ada kita lanjutkan. <clears throat> As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Kam al-alamatul ana, berapa tanda-tandanya sekarang ini? yakni tentang tanda nasab ada berapa? Khamsun, ada lima. Wahia al-fathatu, wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hatfun nuni yakni fathah alif kasrah ya dan hatun nun membuang huruf nun qala al muallifu rahimahullahu taala muallif Ibnu Ajurum berkata ya, semoga Allah merahmati beliau wa amma hatfun nuni adapun hatfun nun ya, wahia al alamatul khamisatu lin nasbi dan hadfun nun tersebut adalah tanda yang kelima pada nasab. Ya. Tadi ucapan mu'alif wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan nasbi fil af'alil khamsati. Dia menjadi tanda nasab untuk fiil-fiil yang lima, af'alul khamsah. Allati raf'uha bi sabatin nuni yang rafa'nya itu dengan subutun nun, dengan adanya nun. Al-af'alul khamsatu allati raf'uha bi sababin nuni. Af'alul khamsah fi'il-fi'il yang lima yang rafa'nya dengan sebutun nun dengan adanya huruf nun Ia yakni yaf'alani taf'alani yaf'aluna yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina nah, dari lima fi'il ini هذه تنصب ليس bil Ini fiil-fiil yang lima ini dinasabkan tidak dengan fathah. Wala bil kasrati dan tidak dengan kasrah. Wala bil alifi tidak dengan alif. Wala bil ya'i dan juga tidak dengan ya. Yeah. Tunsabu bihatfin nuni ya fiil-fiil yang lima tadi dinasabkan dengan hatfun nun dengan membuang huruf nun huruf nun yang ada di akhir dari fiil-fiil tersebut itu dihilangkan nah, hilangnya itu hilangnya nun itu sebagai tanda nasabnya fanaqulu masalan kita katakan contohnya lantas taf'ala wa asluha taf'alani ya. asalnya adalah taf'alani ada huruf nun dan itu tanda rofa nunnya. Ketika ada lan menjadi nasab, maka nunnya hilang menjadi lan taf'ala. Nah, hilangnya nun itu sebagai tanda nasabnya. Fa'idha dakhala 'alaiha nasibun hudifatin nuhu. Maka jika dia dimasuki oleh nasib, dimasuki oleh sesuatu yang menasabkan, kata yang menasabkan, hudifatin nunu, maka nunnya itu dihilangkan. Baik. Tadi ya, dari taf'alani menjadi lan taf'ala. Fal nu'rid hadhil jumlata. Hendaknya kita i'rabkan kalimat ini. Naqulu kita katakan lan harfu nafyin. Lan itu sebagai huruf nafi. Wa nasbin dan huruf nasab. Wa istiqbalin dan huruf istiqbal. Ya. Taf'ala fi'lun mudari'un mansubun bi lan. Taf'ala fi'il mudhari yang mansub dengan lan dengan sebab didahului oleh lan wa alamatu nasbihi hadfun nuni tanda nasabnya itu dengan hadfun nun dengan membuang huruf nun lau qala qailun seandainya seseorang mengatakan lam taf'alani ada orang yang mengatakan kalimat ini bagaimana qulna hadza khata'un kita katakan ini keliru ini salah Hada lahnun. Ini adalah kekeliruan, kesalahan dalam Arab, dalam berbahasa. Lahan. Lahan itu kesalahan, kekeliruan dalam Arab atau dalam bahasa Arab. La yajuzu fil lughatil arabiyyati an taqula lan taf'alani. Tidak boleh dalam bahasa Arab engkau mengatakan lan taf'alani. Ini tidak boleh, ini keliru, ini salah yang benar lantas ala jadi dengan membuang huruf nunnya berikutnya <clears throat> taf'aluna fi'lun mudari'un minal af'al khamsati fi'il mudari' termasuk fi'il-fi'il yang lima af'al khamsah yunsabu hati nuni dinasabkan dengan hati nun dengan membuang huruf nun fatakulu sehingga engkau katakan lantaf alu nunnya dihilangkan menjadi lantaf alu watahdafun nuna engkau hilangkan nunnya lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin lan adalah huruf nafi huruf nasab dan huruf istiqbal taf'alu fi'lun al mansubun bi lan fi'il yang mansub dengan sebab lan wa alamatu nasbihi hatfun nuni tanda nasabnya itu dengan membuang huruf nun. Wal wawu fa'ilun. Wawunya itu sebagai fa'il. Pada taf'alu ada wawu di akhir itu sebagai fa'il. Kalau kulta seandainya engkau mengatakan lantaf aluna, bagaimana lakana qata'an. Allah ini dan terlewatkan. Khata ya. Bisa ditambahkan dia lebih jelas. Jadi itu salah. Ya. Lakana khata'an itu salah. Lantas aluna. Li'annahu labudda min hafin nuni. Kenapa? Karena dia harus menghilangkan nun. Ya. Menjadi lantas alun. الخامس من <coughs> الخامس من الأفعال yang kelima dari fiil-fiil lima tadi. Ada lima fiil. Fiil yang kelima apa? Taf'alina. Wahada tukhatibu bihil mar'ata. Dan ini ya, fiil taf'alina ini ya, untuk atau ketika engkau berbicara kepada seorang perempuan. Ya, mukhatabah. Ya anti taf'alina fatakulu anti taf'alina sehingga kau katakan anti taf'alina tadi ya bicara pada seorang perempuan anti taf'alina ada fil alaiha lan masukkan padanya lan Allah allati tansibu yang menasabkan lan yang menasabkan fatakulu sehingga kau mengatakan lantas alina ya ketika dimasuki lam menjadi lam daf alina hada fatoon ini keliru ini salah as sahihu yang benar lam ali yang benar lam ali ya, dengan menghilangkan nunnya sabu tunsabu bihatfin nuni karena dia itu dinasabkan dengan hatfin nun dengan membuang huruf nun ini jadi pada af'al khamsah fi'il fi'il lima itu nasabnya dengan menghilangkan dengan membuang huruf nun sebagai tanda nasabnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata di surah Ali Imran ayat ke-111, "La yadurrukum illa adza." Ya, tidaklah memadoroti kalian kecuali ada gangguan. Aslu yaburukum, aslu yaburukum, asal dari yaburukum adalah nakum. Ya. Jadi asalnya fi'il tersebut ada huruf nunnya, yakni Falan Falamma dakhalat 'alaiha lan, maka ketika dimasuki oleh lan wahiyya tunsabu dan lan itu mena eh, wahiyya tansibu dan lan itu menasabkan tansibu menasabkan hadifatin nunu maka nunnya dihilangkan ya. fasarat layyaburrukum sehingga menjadi layyaburrukum lan yaburrukum nunnya dihilangkan ya. Lan itu menasabkan kemudian tanda nasabnya dengan menghilangkan nun sehingga menjadi lam yaburrukum Allah Ta'ala fil hadis qudsi Allah Ta'ala berkata dalam hadis Qudsi Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tabluhu naf'i. Sungguh kalian tidak akan bisa mencapai naf'i kemanfaatanku, memberikan manfaat padaku. Hmm, rawahu Muslimun di riwayat Imam Muslim Kitabul Birri Wasilati wal Adabi dalam kitab Bir Wasilah Bir itu kebaikan hmm, amal kebaikan Wasilah Silatul Arham menyambung hubungan kerabat wal adabi dan adab ya. <clears throat> adab ya eh, babu tahrim zulmi bab haramnya abdulum ya, pengharaman abdulum kezaliman rakam itu ya <clears throat> sab'atin wa sabaina wa khamsimi'atin wa Al-Fain nomor 2577 wa asluha asalnya mana fiilnya tadi lan tabluhu asalnya bagaimana tabluhuna ada huruf nunnya mada falat 'alaiha lan maka ketika dimasuki oleh lan wahia tamsibu sedangkan lan itu menetapkan fatifatin nunu maka nunnya dihilangkan ya, sehingga menjadi lam tabluhu ini beberapa contoh ya, tentang punya fi'il mudore ya, dengan uh, fi'il mudore yang dimaksud tadi ya dengan menghilangkan nun tersebut. Hmm. Ada pertanyaan? berikutnya kalau tidak ada kita lanjutkan sudah dibahas tentang tanda-tanda nafkah ada lima <coughs> dan sudah semua sampai yang terakhir tadi adalah hadfun nun membuang huruf nun kemudian dilanjutkan pada jenis Arab yang berikutnya sesudah nafkah yakni al khafdu khafd dan disebutkan di sini tanda-tanda khafd tersebut ya alamatul khafdi, tanda-tanda khafat atau jar, ya, tanda-tanda jar. Qala al-musannif berkata Ibnu Ajurum rahimahullah, walil khafdi salatu alamatin. khafat itu mempunyai tiga tanda. khafat atau jar itu mempunyai tiga tanda. Al-kasratu yakni kasrah, wal ya'u, ya, wal fathatu dan fathah فأما kasratu فتكون علامة للخفض في fi مواضع mawadhi'a. Adapun kasrah dia menjadi tanda untuk khafat, menjadi tanda untuk jar pada tiga tempat. Filis mufradi, yakni pada isim mufrad al-munfarifi yang bertanwin. Munfarif, ini maknanya bertanwin. Ya wajam jam'i taksiri al munsorifi jamak taksir yang bertanwin al munsorif yang bertanwin wajam ilmu annafis salimi dan pada jamak muannas salim jadi khafat mempunyai tiga tanda kasrah ya dan fathah kemudian masing-masing tanda ada tempatnya masing-masing untuk yang awal yaitu kasrah dia menjadi tanda khafat, menjadi tanda jar pada tiga tempat. Yang pertama isim mufrad al-munsharif yakni yang bertanwin. <clears throat> yang kedua pada jamak taksir al-munsharif yang bertanwin. Kemudian yang ketiga pada jamak muannas salim. Ya, perhatikan ya, yang isim mufrad dan jamak taksir ada penambahan al-munsharif. Adapun pada jamak mu'annas salim tidak ada penambahan al-munsharif. Akan dibahas nanti Allah. Qala syarif berkata Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ar-raf'u arba'u alamatin. Rafa' yang dulu sudah dipelajari ada empat tanda. wal nasbu khamsun. Nasab ada lima tanda. Wal khafdu salatu alamatin ada bunuh hafat, ada tiga tanda. Jadi masing-masing jenis Arab berbeda jumlah tandanya. Rafa ada empat, nasab ada lima, jar atau khafat ada tiga. Al-kasratu, wahiyal aslu, al-kasrah, tanda khafat, tanda jar yang pertama yaitu kasrah. Wahiyal aslu, dan ini adalah yang asal, yang asli. Wal ya'u, kemudian yang berikutnya adalah ya, Wahia Allah ta'ti ida usbi'atil kasratu. Ya, inilah yang datang yang ada ketika kasrah itu disempurnakan, dipenuhi. Kasrah menjadi ya yang dekat e, hubungannya. Wal fathatu, kemudian tanda yang ketiga adalah fathah. Fahadihi salatu alamatin. Maka ini tiga tanda kasrah, ya dan fathah. Fa'amal kasratu, adapun kasrah, fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a. Kasrah itu menjadi tanda untuk khafad, untuk jar pada tiga tempat. mil mufradil munsarifi, pada isim mufrad munsarif. Ya, dijelaskan oleh Syekh. Abommatu bomah dulu ya. Alamatun liraf'i fil isim mufradi. Bomah itu menjadi tanda untuk rafa untuk rafa pada isim mufrad. Ya, domah menjadi tanda untuk rafa pada isim mufrad. Walam yakul al munsharifi dan tidak dikatakan dengan istilah al munsharif Beliau ya, Ibnu Wajun tidak mengatakan tidak menambahi isim mufrad al munsharif pada rafa pada bomah yang menjadi tanda rofa. Bisa dirujuk lagi ya, pelajaran terdahulu. Tidak ada istilah al-munfarid di sana. Kemudian al-fathatu. Adapun fathah, alamatun lil nasbi. Itu menjadi tanda untuk nasab. mil mufradi, pada isim mufrad. Walam yakul al-munfarifi. Dan beliau juga tidak mengatakan dengan al-munfarif. Hanya mengatakan isim mufrad saja pada rofa dengan domah itu pada isim mufrad pada nasab dengan fathah tadi itu juga pada isim mufrad tidak ada penambahan al munfarif adapun pada kasrah al kasrah itu alamatun lil khafdi fi salati mawadi'a fi ismil mufradil munfarifi kasrah itu menjadi tanda untuk khafat untuk jar pada tiga tempat yakni yang pertama pada isim mufrad al munsharif ya wa huna hasala indana qaidun jadidun ya di sini ya sampai pada kita qaidun jadidun satu syarat baru mahwa apa itu al munsharifu al munsharif jadi pada khafat pada jar yang tanda tandanya dengan kasrah ini ada penambahan syarat baru pada isim mufrad yakni al-munsharif. Li'anna al-asma al-mufradata karena pada isim-isim mufrad itu minha ma yansarifu. Di antaranya itu ada yang ada yang yang sorif yakni bertanwin huruf akhirnya diakhiri dengan tanwin wa minha ma la sorifu dan di antaranya ada yang tidak bertanwin. Ini. Di antara isim-isim mufrad ada yang bertanwin dan ada pula yang tidak bertanwin. Falismu munsarifu huwa al-khali min asbabi mawani al-sarfi. Isim munsarif okay. Isim munsarif Isim yang bertanwin adalah isim yang terbebas dari sebab-sebab terhalangnya tanwin. Al-khali min asbabi mawani farfi yang bebas dari sebab-sebab terhalangnya tanwin. Maksudnya apa? Dia tidak ada sesuatu yang menyebabkan tidak tanwin. Asfarfi di sini maknanya tanwin. Ya. Wahwa alladhi yunawwanu dia yakni isim yang yunawanu yang ditanwin ya mislu contohnya zaidun huruf akhirnya tanwin amrun ya rajulun khalidun masjidun darun wama ma asbaha dan apa isim-isim yang serupa dengan itu jadi tanwin ya tanwin itu bunyi huruf nun sukun di akhir isim ya tanwin tinggi huruf nun sukun di akhir isim. Nah, sebagian isim mufrad itu ada yang bertanwin dan sebagian tidak. <clears throat> Idan munsharifun khalin min mawani sarfi. Jadi munsharif itu terbebas dari mawani sarf, dari sebab-sebab terhalangnya sarf. Terhalangnya tanwin. أي منون يعني تنوين ولهذا قال ابن مالك oleh itu Ibnu Malik berkata penyusun Alfiyah الصرف تنوين tanwinun itu adalah tanwin أتى مبينا معنى به يكون amkana Yang itu datang menjelaskan makna ya, yang Islam itu menjadi uh, jelas dengannya. Itu makna dari bait ini ya. Jadi bait syair berisi faidah-faidah nahu atau nahu saraf atau bahasa. Ini bisa dirujuk ya, di kitab al fiyah babu ma la bab ma la Al-Bait bait ke 649. Jadi asar itu tanwin. Wa kharaja bi qawlihi al-munsarifu. Dan yang tidak termasuk ucapan beliau al-munsarif, yakni apa? Al-ismu al-mufradu alladhi la yansarifu. Ism mufrad yang tidak bertanwin. Ism mufrad yang tidak tanwin. Jadi yang disebutkan mu'alif apa tadi? Ism mufrad munsarif. Sehingga yang tidak termasuk, yang tidak tercakup dalam makna munfarif, ya isim yang tidak, yang munfarif, isim yang tidak tanwin. sayati al-kalamu alaiha. Dan akan datang pembahasan tentang ini, tentang isim yang layan sorif tentang isim yang tidak tanwin ini di pelajaran mendatang insyaallah. Wa misaluhu adapun contohnya Umaru wa Ahmadu. Ini Umaru dan Ahmadu. Ini tidak amin. Nanti akan dibahas lebih lanjut insya Allah dalam pembahasan-pembahasan tersebut. Takulu kau katakan, Marartu bi Ahmadin. Aku melewati Ahmad. Ya. Marartu bi Ahmadin. La khata'un. Tidak. Khata'un. Ini keliru. Kenapa? Di an lisma dan la yang yansarifu. Karena isim ini Ahmadu itu tidak tanwin. Ahmadu tidak tanwin. Adapun kasrah wal kasratu la takunu alamatan bil khafdi illa lil ismi mufradil munsharifi. Kasrah itu tidaklah menjadi tanda khafat kecuali hanya untuk isim mufrad yang tanwin. Jadi kalau isim mufrad itu tanwin, maka tanda khafatnya tanda jarnya dengan kasrah. Hanya itu, hanya yang tanwin. Kalau tidak tanwin bagaimana? Ya tidak termasuk. Artinya ketika khafat dia tidak termasuk yang tandanya kasrah. Sehingga salah, keliru kalau dikatakan seperti itu di Ahmadin. Karena Ahmad itu tidak tanwin. Contoh lain, marortu bi Umarin. Khata'un, ini keliru juga. Li'annahu ismun la yang syarifu. karena dia adalah ism yang tidak tanwin la yumkinu an an tajurrahu bil kasrati ya tidak memungkinkan engkau menjarkannya dengan kasrah ya. jadi isim mufrad yang khafatnya dengan kasrah itu syaratnya kalau dia tanwin baru nanti dia khafat dengan kasrah syar dengan kasrah tapi kalau tidak tanwin maka tidak dengan kasrah nanti dengan yang lain ya ini. Jadi tadi kharaja biqauli tidak tercakup dalam ucapan al munsharif ya yang tidak tanwin. Sehingga tadi isim mufrad yang tanda khafatnya dengan kasrah hanyalah yang tanwin saja. Ini. Marartu bi Zaidin, marartu bi Amrin, marartu bi rajulin, ya marartu bi Khalidin. Ya, seperti itu. Dahabtu ila masjidin dan seterusnya. Seperti itu. Itu yang khabarnya dengan kasrah. Kalau dia tanwin. Asami yang kedua. Jam taksir al-munsarifi. Jamak taksir al-munsarif. Aibon ada bihadal qaidi wa huwa al-munsarifi. Di sini beliau juga mendatangkan syarat ini yakni al-munsarif. Pada jamak takfir juga disebut dengan al-munsharif. Kenapa? di anna jamak taksiri minhu ma huwa munsharifun. Karena jamak takfir itu ada yang munsharif, ada yang dengan tanwin, wa minhu ma huwa ghairu munsharifun dan diantaranya itu ada juga yang tidak tanwin. Al munsharifu mithlu yang munsharif yang tanwin contohnya rijalun, jibalun, asjarun, anharun, Kafirun jiddan, banyak sekali. Contoh yang munsarif yang tanwin. Adapun yang ghairu munsarifi mislu yang tidak tanwin contohnya manafi'u manfaat-manfaat masajidu sama dari masjid masabihu sama dari misbah lampu wa huwa kafirun ini juga banyak yang tanwin banyak yang tidak tanwin juga banyak jadi jamak taksir ada yang tanwin dan ada yang tidak tanwin hmm. adapun ya tadi ya jadi syaratnya pada jamak taksir juga munsharif sebagaimana isim mufrad tadi munsharif kalau Allah Ta'ala contoh dalam ayat Allah Ta'ala berkata ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ya di surah Tabarak surah Al-Mulk ayat 5 bimasabiha ya lam yajurruhu lam yajurruhu Hmm, lima, yajurruhu. Yajurruhu. Kenapa dia mencarkannya. Li'annahu ismun la yansarifu. Dia itu ism la yansarif, ism yang tidak tanwin. Fala yujaru bil kasrati. Ya. Sehingga tidak dijarkan dengan kasrah. Dia majurur, ya, jar, tetapi tidak dengan kasroh, dengan tanda yang lain. Ya, yang tanpa apa di situ? Fathah. Ya ya bimasabiha bukan bimasabihai tapi bimasabiha jadi jarnya tidak dengan kasrah tapi di situ dengan fathah contoh lain marartu bi rijalin sahihun ini benar bi rijalin ini benar kenapa di annahu munsharifun karena dia munsharif panggil. contoh dalam ayat yang lain la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum di surah Al-Maidah ayat yang ke-101. <clears throat> in khata'un. Nah, kalau dibaca asya in dengan kasrah tanwin khata itu keliru. Yuqalu asya'a. a nah, dalam ayat tersebut dikatakan an a asya'a. Li'annaha ismun la yansarifu. Karena a ini isim yang tidak tanwin. Ya. Sehingga keliru kalau dibaca misalnya an asya'in itu keliru. Yang benar an asya'a. Tidak tanwin. Jarnya tidak dengan kasrah. <clears throat> Contoh berikutnya, amartu masajida, aku memakmurkan masjid-masjid. Sahihun benar. Marartu ya. Ini sebagai maf'ul ya, mansub dengan fathah, benar ya. Amartu masajida, sahih benar karena dia mansub. Sebagai maf'ul bih tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian marartu bi masajidin. Aku melewati masjid-masjid. Khata'an keliru. Limada? Li'annahu ismun la yansarifu karena dia, karena dia itu ism yang tidak tanwin. Wal mu'allifu yaqulu jam'u taksiri al munsarifu al munsarifi. Adapun mu'allif itu mengatakan jamak taksir yang munsarif yang tanwin. Sehingga keliru kalau mengatakan bi masajidin yang benar di masa jika. Idan jika demikian, jamu taksiri munsarifun wa ghairu munsarifin. Jamak taksir itu ada yang munsarif, ada yang tanwin, wa ghairu munsarifin dan ada yang tidak tanwin. Al munsarifu yujaru bil kasrati. Yang munsarif, yang tanwin itu dijarkan dengan kasrah. Tanda khafatnya dengan kasrah. Wa ghairu munsarifi la yujaru biha Adapun yang tidak tamin, yang ghairu munsharif, itu yang tidak dijarkan dengan tamin dengan kasrah. Yang yang ghairu munsharif tidak dijarkan dengan kasrah. Jadi yang jar dengan kasrah hanya yang munsharif, hanya yang tamin saja. Nanti pada pembahasan yang akan datang insya Allah akan dibahas yang ghairu munsharif. Ya, lebih lanjut di eh, pelajaran yang mendatang insya Allah. <clears throat> Tambah sedikit. Yang ketiga, wajah ilmu anas salimi, jamak muannas salim. kafrah menjadi tanda untuk khafat atau untuk jar pada tiga tempat. Tadi isam mufrad munsharif, kemudian jamak taksir munsharif, kemudian yang ketiga, jamak jamak muannas salim. Walam yakul al munsharif dan mu'alif tidak mengatakan al munsharif. Jadi pada jamak muannas salim tidak ditambahi al munsharif yang ditambahi syarat munsharif hanya isim mufrad dan jamak taksir itu saja ya adapun jamak muannats salim tidak ada penambahan al munsharif kenapa li'anna jam al muannats eh, li'anna jam al muannatsi kullahu munsharifun karena pada jamak muannats salim tersebut semuanya itu munsharif semuanya tanwin kalau semuanya munsharif ya sudah tidak perlu ditambahkan munsharif sudah cukup disebut dengan jamak muannas salim sudah mencukupi. Jadi adanya penambahan istilah munsoris menunjukkan apa? Di sana ada yang tidak munsoris. Ya. Tadi ya pada isim mufrad dan jamak taksir ditambahkan munsoris karena di sana ada isim mufrad yang tidak munsoris dan ada jamak taksir yang tidak munsoris. Tapi kalau pada jamak muannas salim itu semuanya munsoris, semuanya tanwin. Sehingga tidak perlu ada penambahan istilah munsorif pada jamak mu'annas salim ini. Cukup disebutkan jamak mu'annas salim. Sudah mencukupi. Ini ya. Jadi penambahan istilah itu ada maksudnya, ada tujuannya, ada sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Seperti ini disebut jamak mu'annas. Kenapa disebut jamak mu'annas? Karena ada jamak muzakar. Ada jamak muzakar, ada jamak mu'annas kalau tidak ada mudakar mu'anat maka tidak perlu disebut jamak mu'anat atau ataupun jamak mudakar salim. Dia. Takulu kau katakan misalnya misalnya marortu bi muslimatin aku melewati wanita-wanita muslim ya bi muslimatin ya Majurur dengan kasrah ini jamak mu'anat salim dan tanwin semuanya tanwin fainkulta kulta, jika engkau mengatakan marortu bi mu'minata khata'un keliru. Kenapa? Di anna jam'al mu'annatsis salimah labudda ayu jarrah bil kasrati. Jamak mu'annats salim itu harus dijarkan dengan kasrah. Jamak mu'annats salim itu harus jarnya dengan kasrah. Bimu'minatin. Contoh dalam ayat di surah At-Tahrim ayat 5, "Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyabdilahu أزواجا خيرا من كنا إيه؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات إيه؟ وأبكارا جمع مؤنث سالم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات sampai di sini ya ini semua jamak muannaf salim. Kaifa qala bagaimana Allah Ta'ala mengatakan sayyibatin wa abkara untuk sayyibatin dengan kasrah adapun abkara dengan fathah padahal maknanya sama secara makna semuanya jamak untuk muannas abkara jamak jamak taksir tapi untuk muannas tapi kenapa sayyibatin dengan kasrah abkara dengan fathah <clears throat> Al-Qur'anu kulluhu sahihun Al-Qur'an itu semuanya benar tidak ada yang salah ya bahkan dari sisi bahasa, tata bahasa ini tidak ada yang salah ya semuanya benar ya lakin akan tetapi kaifa qala sayyibatin wa bakara bagaimana Allah menyatakan sayyibatin dengan kasrah wa bakara dengan fathah termasuk yang muslimatin ya tentunya ya dari muslimatin mukminatin sampai tadi sayyibatin itu dengan kasrah ada bin abakara dengan fathah kenapa sayyibatin jam'u muannasin salimun ya sayyibatin dan juga yang sebelumnya tadi muslimatin mukminatin itu adalah jamak muannats salim fayunsabu bil kasrati itu dinasabkan dengan kasrah ini bab nasab bukan jar dinasabkan dengan kasrah abakara jamu taksirin abakara ini jamak taksir fayunsabu bil fathati maka dia dinasabkan dengan fathah ini pembahasannya tentang jamak muannats salim yang nasab untuk yang ayat ini tadi karena dalam ayat itu kedudukannya sebagai apa Makhluk ya mansub yang jelas ayatnya nasab ya sebagai makhluk nah tanda nasabnya itu dengan kasrah adapun abkara tidak termasuk jamak muannats salim tanda nasabnya dengan fathah <clears throat> Wallahu alam. Kok di sini beliau menyebutkan yang nasab. Padahal tadi pembahasan tentang jar ya. <clears throat> Tapi kaitannya dengan cara muannas salim tadi. Jadi cara muannas salim itu majrur dengan kasrah dan nasabnya juga dengan kasrah. Sama tanda nasab dan tanda jarnya dengan kasrah. Ada yang ditanyakan dari ini? Pikron. Pikron. Ya, jangan keliru ya Abu Kakron bukan Abu Bikron. Tulisannya sama. Bacanya beda nanti keliru. <clears throat> Bacanya salah keliru. Abu Pikr, bukan Abu Bakar. Ya, jadi tulisan sama tapi ini yang berbeda, makna juga berbeda.